Ada ada delapan. Dengan syaratnya masing-masing. Apabila seorang termasuk ahli semuanya. Maka pintu mana yang akan e, dia masuki. Dia akan masuk di semua pintu-pintu tadi. Itu disebutkan dalam hatinya Abu Bakar Siddiq. Beliau tanya, apakah mungkin? Mungkin. Dan saya berharap engkau, wahai Abu Bakar Siddiq, termasuk di dalamnya. Yang dipanggil dari semua pintu-pintu tadi terkait dengan masuknya, maka dia bebas memilih. Dia dipanggil di semua pintu. Dari pintu sholat, dari pintu zakat, dari pintu haji. Masuk, masuk, masuk. Dan dia diperbolehkan untuk memasukinya. Dari pintu mana yang dia kehendaki. Wallahu ta'ala al Seseorang wanita yang solihah ketika meninggalnya, ia belum menikah. Apakah ia akan mendapatkan pasangannya di surga nanti? Apakah ada bidadara untuk wanita? Wallahu alam. Jadi terangkannya Wallahu alam. Tapi yang jelas, yang dimasukkan dalam surga Nya Allah akan mendapatkan kenikmatan, kenikmatan yang tiada tara yang tak terbayangkan sama sekali. <clears throat> Nikmatnya sangat banyak, bukan hanya semata-mata itu. والله تعالى أعلم بالصواب والله أعلم والله أعلم Bagaimana contoh bid'ah yang keluar dari Islam? Banyak. Seperti keyakinan wahdatul wujud. Allah menyatu dengan semua hamba-hambanya. Manunggaling Gusti Kawula kafir. Lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Contoh yang lain. Bid'ah Syiah Rafidhah mereka ini mereka ini sebagian sekte yang ekstrim dari mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi mereka menduhankan Ali bin Abi Thalib seperti sekte Sabaiyah. Kafir. Sebagian mereka meyakini Nabi mereka bukan bukan bukan Rasulullah SAW. Jibril kiamat. Yang betul Nabi mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Ada kufur. Mereka meyakini Al-Quranul Karim yang ada di tangan muslimin nggak asli Tidak berubah-ubah. Yang betul mushaf yang ada pada mereka 60 juz. Mushaf Fatimah. Ada kufur. Mereka mengkafirkan semua sahabat. Mengkafirkan semua sahabat kecuali Ali bin Abi Talib, Fatimah, Hasan, Hussein, dan sejumlah kecil sahabat yang lain. Yang lain dikafirkan, ada kufur. Mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib raja'ah. Tahu raja'ah? Ali mati dan sebelum kiamat akan dibangkitkan kembali untuk membantai kaum, eh, kaum Quraisy kata mereka. Ada kufur. Ada kufur warahmatullahi Dan mereka sekarang ini dan sebenarnya zaman dahulu kala itu. Mereka ibadahnya bukan kepada Allah. Tapi ibadahnya langsung menyembah gambar syekhnya mereka. Kalau sekarang ini yang mereka sembah Khomeini. Sujudnya, rukuknya, sholatnya di gambarnya Khomeini. Itu yang nyata. Kalau mendapati orang-orang Syiah ibadah menghadap ke arah kiblat takiyah. Itu upaya kaya sama mereka ya. <clears throat> Ada kufur. Sehingga para ulama kita menfatwakan kalau sudah sampai tingkatan rafidah, sampai tingkatan rafidah dikatakan kafir. Mau lagi? Dan masih banyak lagi yang lainnya para fikum dari berbagai macam uh, eh, bid'ah bid'ah yang sampai tingkatan kufur. Jangan meremehkan yang namanya bid'ah. Jangan meremehkan yang namanya bid'ah. Tambah disadari, semakin lama semakin jauh, jauh, jauh, jauh, jauh. Ternyata anda kafir dengan tanpa disadari. Allahul musta'an. <clears throat> bagaimana keadaan suatu daerah yang belum pernah mendengarkan adanya agama Islam. Apakah orang tersebut di neraka? Kalau ada yang semacam ini, Irwan, ya, Ikhwan. Ada sebuah tempat yang betul-betul tidak pernah sedikit pun mendengarkan yang namanya Islam. Sehingga mereka mungkin ana animisme mungkin terkena misionaris di kaum Nasrani, tidak kena Islam sedikit. Maka mereka nanti di Yomul qiyamah dihukumi sama dengan ahlul fatrah. Orang-orang yang tinggal di masa-masa kekosongan Nabi dan Rasul. Di Yomul qiyamah tahanun Mereka semua akan diimtihan, diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya disuruh masuk neraka. Ujiannya diminta untuk masuk neraka. Kalau ada yang masuk neraka mentaati Allah, dia mendapati surga di depan dia. Yang nggak mau, maka dialah yang enggan yang membangkang yang dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam bisawab. Di sini pentingnya dakwah. Barakallahu fikum. Bismillah bagaimana kondisi mereka yang ikut berjihad dengan ikut masuk kelompok jihad tertentu. Apakah mereka syahid dan mendapatkan atau menjadi penghuni surga dengan segala kenikmatannya berdasarkan melakukan amal tersebut dengan niatkan Allah namun tergabung dalam kelompok jihad tertentu yang dinilai keliru oleh kaum muslimin. Perlu dipahami Allah. Di antara ketentuan jihad yang syar'i. Jihad itu harus di bawah komando dan bendera penguasa muslim. Harus bersama dengan penguasa muslimin. Jihad itu tidak boleh swasta. Jadi paham swasta ya. membuat kelompok-kelompok jihad sendiri ciri-ciri tidak sahnya sebuah amalan jihad ketika tidak menggunakan bendera penguasa. Tidak syar'i. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Al-imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi." Yang namanya imam, penguasa, perisai. Amin. Musuh diperangi, dibalik, dibalik tameng tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan dan juga para ulama yang lain menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan yang namanya jihad harus dengan komando pemerintah, harus dengan bendera pemerintah muslim barakallahu Sehingga ketika ada yang mengadakan jihad-jihad tertentu, Jamaatul jihad, jihad ini, jihad ini. Semuanya nggak syar'i. Dan itu termasuk ciri-ciri penyimpangannya sekte khawarij. Anda jangan bergabung dengan mereka. Kalau Anda bergabung dengan mereka, Anda akan diajak untuk perang. Bukan melawan orang kafir. Tapi diajak perang melawan pemerintah. Melawan aparat. Barakallahu itu. Dan itu bukan jihad yang syar'i. I. Itu tindakannya melanggar bimbingan agama Islam barakallahu fikum. Kalau Anda mati, bukan mati syahid, mati sangit, kosong. barakallahu fikum. Hati-hati. Hati-hati. Oh berarti Anda ini menafikan amalan jihad ya? Tidak. Jihad yang syar'i ada dalam Islam dibahas oleh para fuqaha dalam fikir, eh, dalam buku fikir mereka. syar pahalanya. Tapi yang namanya jihad yang syar'i ada ketentuan-ketentuannya. Kalau belum terpenuhi, maka belum ada amalan jihad. Terus ngapain? ngapain? Banyak amal-amal Islam yang lain yang kamu kerjakan. Yang belum dikerjakan nanti, tunggu waktunya. Baru ketika terpenuhi semua ketentuan-ketentuan jihad, yang syar'i maju berjihad sabilillah bersama dengan pemerintah, bersama dengan penguasa. Nanti dia minta penguasa jihad lari. Apa sih antum ini? Nah, pemerintah nggak minta nyari-nyari jihad. Nanti penguasa minta kamu ini pada lari. Allah Di antara jihad yang syar'i ialah istinfar Ketika pemerintah yang muslim meminta masyarakat muslimin untuk terjun dalam medan jihad. Misal, terjadi gerakan pemberontakan, gerakan separatis di Indonesia ini. Ini kan namanya kaum memberontak. Pihak penguasa sudah melakukan berbagai macam cara pendekatan persuasi ini itu segala macam nihil. Semakin parah, semakin parah. Maka mereka memutuskan untuk diberangus para pemberontak. Dilawan dengan senjata. Syari atau bukan? Jawabannya syari. Termasuk kita lu ahli bughat. Memerangi para pemberontak pemerintah. Syari ya. Lalu pemerintah minta antum yang terjun. Siap? Loh kan, takut. Siap? Loh kan, mikir-mikir. Siap. Itu jihad yang syar'i. Dan hukumnya wajib bagi orang yang tunduk. Bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, fulan. Maju. Perak. Wajib. Ya harus maju ketika itu syar'i. Kalau mati gimana? Kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala matinya syahid tapi masalahnya takut mati. <clears throat> barakallahu, Amin. Nah, jadi kalau tiba waktunya dia diamalkan. Belum, ya nanti. barakallahu. Paham salah ya? Gambaran yang paling gampang. Berangkat haji. Apa semuanya bisa berangkat haji? Terus ngapain? Hah? Melongo gitu. Gak bisa haji, gak usah beramal. Enggak begitu, banyak amal yang lain. Begitu Anda punya kemampuan berangkat haji, baru Anda haji. Kan begitu. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. <clears throat> keutamaan ahlul jannah akan mendapatkan dua istri. Yakni istri di dunia. Itu kalau sama-sama dalam surga. Dan juga istri dari kalangan bidadari. Pertanyaannya, manakah di antara istri-istrinya dari dunia atau bidadari yang sangat diutamakan oleh, oleh ahlul jannah? Kalau itu, tidak ada semacam ini. Tidak ada pilih-pilih kasih. Semuanya cinta, semuanya sayang, semuanya nikmat. Tidak ada kecemburuan kala itu. Syuhul terus. Paham ya? Syuhul, syuhul terus. Sibuk terus dengan mereka. Tawaf terus di kalangan mereka. Barakallah. Itu yang disebutkan dalam hadis. tufu alaihinal mu'min kata Rasul. Tawaf terus. Apa sanggup? Sanggup dikasih kekuatan berapa ya kon? Seratus laki-laki. Barakallahu -laki. <clears throat> Uh-huh. Ustaz, saya mau tanya. Dalam sebuah hadis disebutkan lebih kurang bunyinya sebagai berikut akan ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali simkal saja. Namun di akhir hayatnya itu termasuk penghuni neraka. Dan akan ada seseorang yang seumur hidupnya beramal dengan amalnya penghuni neraka. Namun di akhir hidupnya dia termasuk penghuni surga. Pertanyaannya, bolehkah kita menfonis orang yang masih hidup dengan fonisan laknatullah dan semacamnya? Kok gak nyambung ya? Hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba. Itu hadis maknanya ya ikhwan. Orang itu dinilai bukan dari awalnya atau tengah-tengahnya, tapi di awal dinilai dari khatimahnya. Itu mengatakan innamal amalu bil khawatim. Amal tergantung khatimahnya. Kalau mendapatkan husnul khatimah bahagia. Kalau suul khatimah sengsara. Adapun pertanyaannya, apakah boleh mengatakan tentang si fulan laknatullah. Ya tergantung siapa orangnya. Kalau dia iblis, boleh laknatullah ala iblis. Boleh. Ayam tuh. Atau dia sekelompok orang-orang kafir. Al-Yahud wa Nasara. Boleh. Karena Rasul mengatakan demikian. Kata Rasulullah, "Laknatullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas al-Yahud wa Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Boleh secara umum. Terkait dengan ponis langsung, secara langsung orang tertentu dan yang dimaksud adalah muslim. Tidak boleh. Tidak boleh ya Pak. Rasul mengatakan, La'nul mu'min kakatlih melaknat seorang mukmin sampai yang membunuh dia. Yani sama-sama dosa dosa besar. Tidak boleh. Yang diperbolehkan orang-orang yang kafir atau secara umum untuk orang-orang kafir. ada Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab.

waktunya <clears throat> Ustadz ada syair Ya Allah jika aku beribadah mengharapkan surgamu maka jauhkanlah aku daripadanya dan jika aku beribadah karena takut nerakamu maka masukkan aku ke dalamnya uh. nantang ya Evan nah terus ibadah karena apa untuk apa Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah surga, pahala-pahala dan segala macamnya bagi yang beramal soleh. Untuk apa kalau gitu? Semua ayat tadi sirna, muspro, nggak ada nilainya sama sekali. Lalu untuk apa kemudian disebutkan ayat hadis yang mengancam kita dari neraka dan segala macam. Terus ibadah itu apa? Untuk apa ibadahnya ya Pak? Allahul Musta'an. Jelas perkara yang menyimpang. Salah besar. Muatan isinya. Yang betul kita beribadah kepada Allah. Ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jal. Dan mengharapkan pahala-pahala yang Allah persiapkan di antaranya surga. Kita beribadah karena takut dari hukuman-hukuman Allah. Neraka di antaranya. Di antara doanya kaum muslimin, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Baya. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Ya Allah, kami memohon kepada Engkau surga dan berta'awud kepadamu dari neraka. Diucapkan itu. <clears throat> Yang lucu, yang lucu ini orang ini sholat dengan etikot yang kayak tadi. Kalau aku sholat mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku daripadanya. Kalau aku sholat karena takut nerakamu, maka masukkan aku di dalamnya. Selesai sholat, Allahumma inna nas'alukal jannah wa bika minan nar. La itu namanya kontradiksi. Itu dikarenakan jahilnya mereka para Allah. Jika salah besar muatannya. Kita beribadah kepada Allah itu ada harapan, mengharapkan pahala dari Allah, surga dari Allah, ridho dari Allah azza wajal. Ada khauf, rasa takut. Takut dari hukuman Allah, takut dari adabnya Allah. Itu syar'i. <clears throat> apakah bank-bank syariah yang banyak sekarang ini sesuai dengan bimbingan Islam? Agak panjang jawabannya. Jawab deh. Jawab. Masya Allah. Baik, baik, Bank-bank syariah yang mengatasnamakan Islam atau syariah. Itu terkait dengan apa yang mereka kerjakan. amalia transaksi yang ada pada mereka. Sebagian besar, sekitar 80% itu masuk dalam sistem mudharabah. 20% yang lainnya, berbagai macam akad-akad yang lain. Tapi yang paling besar, namanya murab, murabahah. Yang untuk jual beli. Kita akan soroti barakallahu fikum dua poin tadi. Perlu dipahami konantina azakumullah. Mudorobah dalam Islam. Bagi hasil dalam Islam. Ada pemodal. Ada pelaksana, pengelola. Di sini pemodal nasabah. Aku balik. Di sini pemodal pihak bank. Pengelolanya nasabah. Karena mudorofa itu ketika antum pinjam uang dari bank. Antum pinjam uang di bank untuk sebuah usaha. Mereka tidak mau dengan cara uh, utang piutang. Riba kata mereka. Dialihkan cara mudorofa. Pihak bank sebagai pemodal. Sebagai pemodal. Tergantung modal yang kamu minta. Kamu nasabah sebagai pengelola modal. Nah gitu ya. Ketentuannya <coughs> bunga 0%. Dan kan? Betul. Bunganya 0%. Kemudian yang dibagi keuntungan usaha. Sesuai dengan kesepakatan. Pemodal 30%, pengelola 70 atau 40, 60 atau 25, 75. Baik, keuntungan yang dibagi. Barakallahu fikum. Sampai sini paham ya, Pak? Sampai sini tidak ada masalah. Perlu dipahami Allah. Di dalam Islam, ketika ada keuntungan, yang dibagi hanya keuntungan saja. Setelah modal penuh. Yang untuk dibagi dengan cara prosentase. Sekian, sekian. Kalau dibagi dengan cara uang, riba. Harus dengan persentase. Yang kedua, dalam Islam barakallahu fikum yang namanya mudharabah ketika terjadi kerugian ada kerugian usaha maka kerugian itu ditanggung modal. Paham dong? Kerugian ditanggung modal sehingga sang pengelola nggak dapat untung sama sekali. Modal berkurang, bahkan mungkin habis. Resikonya pemodal. Tapi ini paham ya, Paham. Bank syariah menerapkan poin-poin tadi. Awal semuanya sama. Tapi menjadi permasalahan ketika terjadi yang namanya kerugian usaha. Ketika nasabah bangkrut, usahanya macet, Modalnya nggak kembali. Dari pihak bank akan meminta tagihan. Yang pertama. tagih lagi modalnya tadi. Sekali, dua kali nggak sanggup, maka akan melakukan cara yang kedua, audit, mengaudit hartanya nasabah. Paham ini? Kira-kira cukup enggak untuk mengembalikan modal? Ketika tidak punya harta, maka di sana ada yang namanya dana talangan dari bank dunia dipersiapkan khusus ketika bank-bank tadi mengalami kebangkrutan modal diambil dari sana. Dari sana, Evan. Dari sini perhatikan azakumullah, antum harus, paham. Berarti sistem mudorobah yang diberlakukan oleh bank-bank syariah itu bukan bagi hasil, tapi tapi utang piutang. utang piutang. Bunganya prosentase bagi hasilnya tadi. Kok tahu utang piutang bagaimana? Terbukti ketika terjadi yang namanya kerugian, kerugian tidak ditanggung bank, tidak ditanggung modal. Buktinya apa? Ditanya, ditagih. Gak bisa yang kedua diaudit, harta nasabah. Tidak ada, minta dana talangan dari bank dunia. Ininya apa? Modal kembali. Berarti bukan mudoroba. Itu kamuflase dari pinjam meminjam. Intinya, antum pinjam satu miliar. Ketika antum kelola, dari dana tersebut antum menghasilkan keuntungan satu miliar. Maka dibagi bagi hasil. 30, 70. 30 persen dari 1 miliar sama 300 juta itu untuk pihak bank. Ini bunganya. Paham tuh? Dan itu lebih kejam. Dikarenakan setiap bulan naik turun sesuai dengan keuntunganmu. Dan jumlahnya lebih besar. Sampai 30 persen, 25 persen, 40 persen. Sementara kalau bank konvensional bunganya satu persen dari keuntungan atau oh, dari mana Evan? Dari pinjaman. Sedikit. Itu riba. Sehingga bank-bank syariah dengan model mudharabahnya itu bukan semata-mata riba, riba dan mencekik. Riba dan sangat-sangat Allah SWT. Nama ya. Ini bank-bank syariah ya kawan. Ini dikatakan mudorofa mereka riba. Hakikatnya pinjam modal, bunganya adalah keuntungan bagi hasil sesuai dengan prosentase yang disepakati. Ini mudorofanya. Dan ini 80% eh, yang ada pada bank mereka. Transaksinya pada itu. Atau kebalik. Yang kedua, murabahah Sayang, pokoknya akal kamu berapa? Murabahah. Ini yang paling besar. Dua ini. Tapi ada pun murabahah. Ini berkaitan dengan jual beli yang diakatkan eh, uh, di pihak bank. Uh, perlu dipahami ya, Pak. <clears throat> Yang namanya murabahah maknanya adalah jual beli transparan. Namanya bayul amanah. Dari pihak penjual mengatakan saya beli barang ini harga 100. Silakan Anda kasih saya keuntungan. Atau saya beli harga 100, ini kwitansinya. Saya jual kepada antum 110. Namanya murabahah. Dalam Islam diperbolehkan. Tidak ada masalah. Dalam Islam diperbolehkan. Globalnya ada tiga akad transaksi. Yang yang pertama dia mengatakan saya jual saya beli barang ini harga 100. Saya jual 90. Berarti lebih sedikit. Itu namanya bai'ul wadhi'ah. Jual beli dengan mengurangi harta. Mengurangi harga. Tidak ada masalah. Selama sama-sama riba. Yang kedua, saya beli barang ini harga 100. Saya juga jual 100. Sama. Namanya bayul amanah. Jual beli amanah. Tidak ada keuntungan sama sekali. Yang ketiga, dia mengatakan saya beli barang ini 100. Saya jual 110. Namanya baik murabahah. Belak-belakan, transparan, dan jelas keuntungannya. 10. Ini ya ikhwan, dalam fikih Islami hukum asalnya boleh. Tidak ada masalah ya. Inilah yang digunakan oleh pihak bank untuk sistem murabahahnya. Transaksi sell jual beli. Adapun penerapannya itu yang perlu kita kaji. Uh, baik-baik. Ada orang <clears throat> memerlukan mobil. Antum ingin beli mobil apa ya, Pak? Antum mobil apa? Ingin mobil apa ini? Sebut nama mobil. Hah? Mobil apa ini? Oh. Apa Pak? ya, Pak? Toyota Yaris. Mas, All New. <clears throat> Toyota Yaris All New, yang terbaru. Masya Allah. white edition. Edisi eh, putih. Masya Allah. Si putih dari Yaris. Ya salah. Minta itu. Bapak tidak punya duit, tidak punya bonus, tidak punya uang. Datanglah ke bank. Datang ke bank, dilayani oleh pihak bank. Ada berapa Pak? Oh saya kepingin membeli satu unit mobil Toyota Yaris All New <laughs> White Edition yang ada di showroom itu. Tapi saya nggak punya duit. Mohon diusahakan. Paham dia? Tadi mau pinjam uang untuk beli mobil. Ya udah. menghubungi showroom. Waalaikumsalam. Pak, ini ada nggak di showroom tersebut Toyota Yaris All New White Edition begini-gini? Oh ada. Harganya berapa Pak? Harganya 200 juta. Iya. Bapak, ini tiap PAM yang mengatakan, Bapak, Toyota Yaris yang Bapak minta itu harganya 200 juta disurum. Kami pihak bank menjual Toyota tadi kepada Bapak dengan harga 220 juta tempo setahun. Aku bikin utang ini kita ini. Tempo setahun. 0% bunganya Pak. 0% bunganya Pak. Tapi ya bunga. Kita fair saja Pak ya. Dari saya telepon dia showroom, mereka bilang harganya 200 juta. Ini kami jual kepada Bapak 220 juta tempo setahun. Deal? Deal. Nah, sedikit tanda tangan. Eh, sudah akad buat beli. Bahwasanya Bapak ini pinjam uang 200 juta untuk beli hari dijual sama pihak bank dengan harga 220 juta. Silakan Pak diambil di showroomnya. Nah gitu ya. Datanglah langsung ke showroomnya. Nih, ambil kunci. Main sampai di rumah bawa Toyota Yaris modal dengkul. <laughs> Bayarnya di mana? Bayarnya di bank. Berapa bayarnya? 220 juta. Hukumnya apa ya, Pak? Ya fair. Telepon showroom, ini harganya. Kami jual sekian, kami ambil keuntungan sekian dari Bapak. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Masya Allah, kapan kita ke showroom? Kapan kita ke showroom ini? <clears throat> Masya Allah. Jawabannya kalau hukum Akad yang semacam ini zahirnya murabahah. Tetapi Hatinya riba. Kok riba kok dilarang kenapa Pak? Dikarenakan satu. Satu. Toyota Yarisnya masih disorong, Belum dimiliki oleh pihak bank. Rasul melarang kita menjual belikan sesuatu yang belum kita miliki. Nah, andai bai'i ma la yamlik. Melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sebenarnya showroom bukan milik bank. Antum? Hah? Boleh Pak ya? Haram. Ini bentuk yang pertama. Bentuk akad yang kedua. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Showroom, apa bank menghubungi showroom. Harganya berapa Pak Toyota Yaris? 200. Iya. Kami dari bank apa ini. Mandiri Mandiri. Kami dari pihak Bank Mandiri cabang uh, eh, di Langsa uh, membeli Yaris tadi. Pak, itu Yaris kami beli. Kami beli Pak ya. Ya, kami beli. Ya, siap. Ya, nanti kita uh, transfer uangnya. Kan boleh pakai transfer ya. Kan nah, gitu ya. Kan juga boleh utang sama sama orang lain kan begitu ya. <laughs> Kami beli. Ya Pak, siap. Bilang ya, sama nasabah, Pak, Toyota Yaris sudah kami beli. Harga dari dealer showroom 200 juta. Kami jual kepada Bapak 220 juta tempo setahun. Silakan ambil di showroom. Hukumnya apa ini? Bank sudah beli. Sudah miliknya bank itu. Langsung telepon showroom, Nasafah mendengar langsung ini. Boleh atau nggak boleh? Hah? Boleh. Masya Allah. Kapan kita ke Masya Allah. Boleh atau nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Dimiliki bank. Udah beli sama bank kok. Beli itu kan tidak harus datang ke tempat. Sekarang kan canggih. Tinggal telepon aja. Ah, gampang. Kayak antum di rumah lapar, telepon aja KFC. Delivery apa? Delivery. Delivery. Ah, KFC sekian sekian sekian di rumah ni ya, ya. Kita nyampe. Boleh kan? Oh. Itu baru milik bank sudah. Dibeli sama pihak bank. Boleh atau tak boleh? Angkat dua tadi itu. Boleh. Masya Allah, kapan kita dorong Jawabannya tidak boleh. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan itu baik malam yukbab. Menjual sesuatu yang belum diterima oleh pihak bank. Belum diseratimakan oleh pihak bank. Paham ini? Paham ya ikhwan? Nah, masih disuruh. Bank belum menerima barang tadi. Sudah dia, dia berjual belikan. Tidak boleh. Rasul melarang yang semacam itu. Apalagi. Yang ketiga. Kayak tadi. Kayak tadi. Hmm? Dari Biabang telepon ke Sorong. <clears throat> Pak, Toyota Yarisnya harganya berapa? Harganya 200 juta. Uh, Bapak tolong Toyota Yarisnya itu dikeluarkan dari dealer, tolong dibawa ke gudang bank kami. Jelas? <clears throat> Atau tolong Pak, Toyota Yarisnya tolong diparkir di halaman bank kami. Jelas? Jelas ini. Dikeluarkan dari showroomnya ini, Pak. Dikeluarkan dari showroomnya ini. Keluarkan dari suruh. Di gudang kami atau di halaman bank kami. Ya, siap. Siap. Pak, so, mobil sudah saya beli dan mau dibawa kemari. Itu harga 200 juta, kami jual 220 juta tempo setahun. Hukumnya apa ya, Pak? Ya, hukumnya apa? <clears throat> boleh apa boleh? Dealer apa bank itu tidak harus kontan, pulaan itu kan bisa utang. Tidak ada masalah. Boleh apa boleh? Hah? Boleh Pak ya? Masya Allah. Kapan kita kesurup? Jawabannya dengan gambaran yang saya sebutkan tadi tidak boleh. Barangnya baru mau diantar. Belum sampai ke halaman sudah membuat akad. Akadnya kecepatan. Tidak boleh ini. Membuat akad dalam keadaan barangnya belum sampai tempat. Sama dengan poin pertama tadi, yang sebelumnya tadi. Menjual yang belum diserah terimakan. Hati-hati. Perhatikan baik-baik gambarannya. Orang sekarang pandai menipu, Pak. Yang berikutnya. Sama kayak tadi. Ya, bang telepon berapa ya, suruh. Berapa bayarisnya nih? 200. Tolong antar ke halaman bang. Tolong, tolong antar di halaman bang. Ya Pak siap. Tunggu sampai bunyi Tindin. Nah, tuh Pak mobil Toyota Yaris All New White Edition yang bapak, yang bapak inginkan sudah ada di halaman bang kami. Lihat ya, Pak? Ya, saya lihat. Harga ini, uh, harga di showroom 200 juta. Kami jual 220 juta tempo setahun hil hil. Hukumnya apa? Silakan itu mobilnya di halaman. <clears throat> Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Loh, ragu-ragu. Kali ini saya nggak mengatakan kapan kita ke showroom. <laughs> Jawabannya sudah ada di halaman. Sudah ada di halaman. Boleh apa nggak boleh? Boleh apa nggak boleh? Lu kok diem aja sih? Boleh apa nggak boleh? Apalagi Pak, di halaman sudah Pak. Akad sama siapa? Akad yang mana ini? Oh, bank dengan suruh. Kan via telepon. Akadnya via telepon. Apa? Sudah tadi. Pak, Yarisnya harganya berapa? 200. Ya, 200 kirim ke halaman bank saya. Sudah nyebut kok. Belum. Ya kan bisa utang ya akhi. Ya akhi beli jubahnya bayar bulan depan. Boleh atau nggak boleh? Nah, Ah, apa hukumnya ini, Ahmad? Hah? Kenapa tidak boleh? Takabut itu tidak mesti harus tangan dengan tangan. Sesuai dengan barang yang dibeli. Antum sekarang beli tanah. Sepetak tanah. Tidak mungkin diseratakan dengan tangannya antum. Ini tanahnya, ambil tanahnya. Tidak mungkin. Kalau jual beli tanah, jual beli tanah, serah terimanya dengan cara tanah dikosongkan. Atau dikasih patok. Atau serah terima sertifikat. Tadi bang, Bukan tanahnya diangkat. Tidak mungkin. Kalau mobil, dipindahkan. Namanya nakal. Dipindahkan dari tempat asal ke tempat pembeli. Halaman punya siapa? Punya bank. Punya bank. Ambil. Ditaruh di depan halaman. Tinin. Oh, kelihatan sudah. Sudah. Kenapa tidak boleh? Hah? Belum diperiksa pembelinya. Maksudnya gimana ini? Kalau itu Jepang. Kalau cacat dikembalikan ke showroom lagi, area yang baru lagi. Nah. Transaksinya ketika mobil sampai di depan halaman. Ya Allah tambahin lagi. Nunjuk satpam, satpam, cek mobilnya. Cek, beres. Kunci bawah sini. Oh, kunci bawah sini. Anggap ini kunci ya, Pak. Pak, ini kunci mobilnya. Pak, ini kunci mobilnya. Wis, itu Yaris dari Surum harga 200. Saya jual 220 tempo setahun. Deal? Deal. Ya Allah. Ini kuncinya. Silakan diambil maksudnya Pak. Boleh apa nggak boleh? Boleh apa nggak boleh? Antum sudah ketakutan duluan. <clears throat> Dari mulai pertama, ke ke dua tiga ke empat semuanya nggak boleh. Yang ini boleh. Apalagi yang di Permasalahannya ya Pak, yang ini boleh. Cuman, ada cumanya ya Pak. Ketika pihak bank e, memberitahukan pihak nasabah, mobil sudah di halaman. Ini sifatnya belum akad. Paham ya? Akadnya baru ketika ada barang, kan gitu ya? Karena belum akad, ada resiko di situ. Resikonya apa? Nasabah punya hak untuk membatalkan. Ayam tuh? Ini aja pembahasannya. Nasabah punya hak untuk membatalkan akad. Karena belum akad. Baru pesan. Resiko yang kedua, pihak bank bisa menjual ke nasabah yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Karena belum belum ada akad. Begitu tin, Pak, mobil di halaman. Kunci di bawah. Ini Pak kuncinya, Pak. Kata nasabah, eh, e, maaf ya Pak, gagal. Saya tadi pikir-pikir kok kayaknya tidak mampu membayar selama setahun. Maaf Pak ya, tidak jadi. Assalamualaikum. Bank tidak boleh komplain. Resiko bank itu mobil sudah dia beli dan milik bank. nggak ada yang beli. Dari kami. Kalau diam. Dari kami. Kalau ini dia sanggup menanggung resikonya, boleh. Tidak ada masalah. Apakah ada bank yang seperti itu? Pertanyaannya, apakah ada bank yang seperti itu? Jawabannya, tidak ada dalam sejarah perbankan ada bank yang seperti itu. Jadi hanya penggambaran saja. Realnya tidak pernah ada. Bank itu untung sebelum rugi. Jadi kesimpulannya, sistem murabah dalam bank-bank syariah dinyatakan oleh para ulama sampai sekarang ini belum ada wujud yang syar'i. Apalagi mudharabahnya, enggak ada yang syar'i. Sehingga dari sini kalau nanti nasehatku bang bang syariat yang ada itu nebeng nama saja. Mereka lebih sadis, lebih kejam daripada bank konvensional. Satu, menggunakan nama Islam, nama syariah. Yang kedua, keuntungannya lebih besar ya kawan. Lebih besar. Paham soalnya ya? Apalagi mudorobanya itu ya kawan. Lebih besar. Antum utang 1 miliar di bank konvensional. Bunga sebulan 1 persen. Dari mana? Dari 1 M tadi. Hanya hanya 10 juta, uh, hanya 10 juta ya. 1 M, 1 miliar berapa ya kawan? 10 juta. Hanya Sepuluh setiap bulan. Terserah antum, antum mau kelola untungnya antum miliaran, untungnya antum sedikit banyak nggak peduli. Yang penting sebulan 10 juta. Kalau bank syariah sesuai dengan prosentase bagi hasil. Umumnya 30-70. Itu umumnya. Kalau antum lagi untung besar, modal 1M, untung 1M. Kalau konvensional cuma 10 juta. Tapi kalau ini 30 persen dan 1 miliar tadi. Sama dengan 300 juta. Satu kembangkan lagi. 1 M tadi menghasilkan 10 miliar. Itu keuntungannya antum. Dapat 30% dari keuntungan antum. Ketemunya berapa? 3 miliar. 3 miliar yang antum harus bayarkan kepada bank syariah. Kalau senang, tetap 10 juta. Iya, 10 juta. Saya nggak bela konvensional. Konvensional riba. Sepakat. Bang, syariah lebih riba dan lebih kejam. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. <coughs> Cukup? Uh ah, -huh. Ah. Kalau yang ini insya Allah sedikit bahas. Penutup, <clears throat> di sini ada yang bertanya terkait dengan masalah eh, terkait dengan masalah Ustadz Ali Ismat dan Ustadz Faisal. Apakah eh, bisa mengambil ilmu daripadanya dan semisalnya? Allah Ta'ala. Perkara yang ma'ruf ya ikhwan di kalangan para asatidah ya. dan juga di kalangan antum sekalian ahli sunnah salafiyin terkait dengan dua orang. Barakallahu itu. <clears throat> Ya mereka berdua teman-teman saya sendiri. Satu angkatan. Saya lebih muda daripada mereka. Sedikit. Nah, ya. Tapi yang, yang namanya al-haq sampaikan. Terkait dengan mereka ini, mereka semuanya masuk dalam rombongan orang yang membela ahlul batil Barakallahu fikum sehingga tidak layak diambil ilmunya. Barakallahu fikum sementara orang-orang yang masih taklim bersama dengan mereka dikasih nasihat, dikasih penjelasan tentang bagaimana kedua orang ini ketika menerima alhamdulillah <clears throat> ketika menunjukkan penentangan-penentangannya masalah. Hanya dua pilihan. Iman nasihat menerima alhamdulillah, nggak menerima masalah. Bab dan perkaranya sangat-sangat bahaya dan sangat vital, sangat fatal